sepanjang hari. Cuma simpati yang bisa. Oh Alhamdulillah. Berbicara tentang kita beri salam lalu tidak dijawab atau orang menjawab salam baru kita tidak menjawabnya kadang-kadang begini assalamualaikum assalamualaikum Kenapa tidak jawab? Saya kan sudah jawab dalam hati. Sobat aku tahu, aku beri salam dalam hati juga. <laughs> memberi salam lantas salam itu tidak dijawab. Bersabar saja yang memberi salam. Nanti malaikat yang menjawab salam kamu. Itu. Saya teringat satu kisah. Ketika seorang laki-laki, dia bawa minyak, lalu minyaknya itu tumpah. Tiba-tiba dia menangis. Kenapa dia menangis? Bukan persoalan minyak yang tumpah itu, karena dia takut sama majikannya nanti akan dipukul. Tiba-tiba hadir Nabi, kata Nabi ada apa? Kenapa aku menangis? Saya takut pulang ya Rasul, karena kalau saya pulang pasti tuanku marah, majikanku marah. Kata Nabi, mari saya antar kamu untuk menemui majikanmu. Jalan, jalan. Masa ada, ada sepeda zaman itu? Pasti bah di tempat di rumah majikan itu Nabi beri salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak ada suara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak ada suara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak ada yang menjawab padahal yang punya rumah ada sembunyi ketika dia keluar dari persembunyiannya dia langsung menyapa Rasul maaf ya Rasul kata Nabi kenapa kau tidak jawab salamku Kata <laughs> orang itu, saya menunggu mudah-mudahan Rasulullah mendoakan rumahku dapat selamat tiga kali hebat kan itu juga bagus juga jadi sebenarnya kalau kita masuk ke, kembali ke rumah kita usahakan memberi salam setan tidak akan ikut apabila kita memberi salam ketika masuk dalam rumah ketika kita masuk dalam rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka setan tidak akan bisa masuk itu luar biasa jamaah ada kewajiban muslim atas muslim lainnya ada lima ada lima kewajiban muslim atas muslim lainnya yang pertama menjawab salam menjawab salam yang kedua mendoakan orang bersin tapi yang bersinnya mana dulu dong kalau dia cuma bersin tidak usah dijawab karena dia tidak mengucapkan Alhamdulillah yang bisa dijawab yang menjawab dengan ucapan Alhamdulillah beri salam menjawab salam mendoakan orang bersin tapi bersin itu batasnya cuma tiga kali asyina Alhamdulillah Yarkumallah, asyina alhamdulillah, yarkumallah, asyina alhamdulillah, yarkumallah. Yang keempatnya tidak usah dijawab. Asyina alhamdulillah, eh beli, beli obat. <laughs> Baik, kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita tidak selamanya seperti ini. Akan ada batas akhir dari segalanya. Minta kepada Allah. Ya Majidu. Ya Wahidu. La tuzil anna ni'matan anam tabi'alayah. Ya Allah janganlah engkau mencabut nikmat yang telah engkau berikan kepada kami Ya Allah Bagaimana sekiranya nikmat-nikmat yang kita rasakan Allah cabut nikmat itu Mata yang indah ini tiba-tiba tidak bisa melihat kaki tiba-tiba tidak bisa bergerak masih ada kesenyuman pada diri kita atau tiba-tiba tidak ada orang atau tiba-tiba kita kehilangan orang yang kita cintai ya Allah nikmat yang telah engkau berikan kepadaku ya Allah Ya Allah Ya Allah Kusyukuri atas segala nikmatmu ya Allah Kusyukuri atas segala nikmatmu ya Allah Kusyukuri atas segala nikmat yang engkau anugerahkan kepadaku Aku syukuri segala nikmat yang kau anugerahkan kepadaku ya Allah Keluarga Keluarga Suami Suami Anak Anak Orang tua yang menyayangiku Orang tua yang menyayangiku Orang-orang yang kucintai Orang-orang yang kucintai Dan yang mencintaiku dan yang mencintaiku ya Allah minta ya Allah dengan ya bahasa Allah. Ya Allah Terima kasih atas segala karuniamu ya Allah Terima kasih atas nikmat yang memberikan setiap hari kami bisa bernafas kasih kau berikan kami kesempatan untuk berbuat kebaikan. Terima kasih kau berikan kepercayaan kepada kami untuk mengasuh anak-anak yang soleh dan soleha. Terima kasih kau berikan suami yang baik ya Allah. Ya Allah, minta ya Allah. Ya Allah. Izinkanlah aku. Izinkanlah aku ya Allah. Untuk melihat anak-anakku. Untuk melihat anak-anakku. Tumbuh dewa. melihat ada orang yang duka ingin kita bantu tapi kita tidak mampu membantunya silahkan minta bukan ya Allah bantulah mereka yang susah yang mengalami musibah hamba tak bisa berbuat apa-apa ya Allah hamba yang bisa mendoakan kasihani mereka ya Allah. Salam. Salam doa. Minta Rabbana atina fid dunya hasanah minta minta masing beda permohonannya beda masalahnya beda hajatnya minta akhirat ya asrau ina عذاب النار وصلى ala على سيدنا محمد والحمد Amin, amin ya rabbal alamin. Memberi salam, menyapa atau apapun namanya. Itu adalah bentuk perhatian kita pada orang-orang lain. Kita tidak akan mungkin hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Begitu pula sebaliknya. Maka salam itu sebenarnya bagaimana kita bisa saling interaksi, saling membantu, saling mendoakan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu hadi ila siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.